Bismillahirrahmanirrahim Ikhwani fiddin Azan wa sakumullah Zami'an Kita lanjutkan dari kita Tentang masalah Al-Hisbah Laha khamsu maratib Bahwasanya pengaturan al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar itu mempunyai lima tingkatan pengaturan. Jadi ingkar mungkar itu diatur dalam manhaj al-sunnah wal jamaah diatur sedemikian rupa tidak serampangan tidak asal-asalan ketika adanya satu ingkar kemungkaran ini manhaj al-sunnah wal jamaah tidak yang dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin karena semangatnya mereka ingkar mungkar sehingga keluar dari batas-batas syariat Islam Cuma dengan modal semangat. Nah, sehingga mereka sebagian mereka nah adanya bom-boman tempat-tempat maksiat dibom. Ini diantara bentuk-bentuk yang hulu. Adapun ada sunnah wal di sini yang pertama kali adalah at-ta'rif. At-ta'rif. Sudah kita jelaskan kemarin apa makna at-ta'rif. Kemudian yang kedua adalah al-wa'du bil kalam al-latif. Nasihat dan ucapan lemah lembut. Ini ini yang kedua. Yang perlu tarif mengenalkan memberitahukan kepada pelakunya itu adalah satu kemaksiatan, itu adalah satu kemungkaran. Karena sebagian mungkin mereka enggak mengetahuinya. Tidak tahu alias jahil, tidak mengerti, sehingga dikasih tahu, dikenalkan. <clears throat> Kemudian yang ketiga asali satu asabu wa ta'nif. Walasna na'ni bisabti al-fahishah. Bal naqulu lahu ya jahilu ya ahmad ala takhafa minallahi ta'ala wa nahwi Yang ketiga adalah dengan cara asab mencela atif dan agak sedikit keras walasna dan bukanlah yang kami maksudkan di sini itu adalah celaan-celaan yang keji nah bukan jadi bukan celaan-celaan yang kotor yang keji sehingga keluar dari batas-batas syariat Islam bal naqulu lahu semacam kita katakan kepadanya kepada orang-orang yang mungkin lagi berbuat maksiat, berbuat penyimpangan-penyimpangan. Ya jahil. Wahai orang yang tidak mengerti. Ya ahmak. Ini. Ini di bawahnya. Jahil ahmak. Lebih parah. Wahai orang yang tidak mengerti, wahai orang yang tidak tahu dalam masalah seperti ini. Dulunya kita-kita juga seperti kalian. Nah, kita kaum muslimin kita seperti kalian melakukan seperti ini, seperti seperti ini. Tapi qadarullah kita mengenal Islam, bimbingan para ulama, membaca buku-buku Ahlussunnah wal Jamaah sehingga kita mengerti dan kita takut dengan adab Allah taala. Kemudian kita berubah. Nah, dengan seperti ini ini tarekoh Nam uslub Nam takala Dalam ingkal mungkar Al-amru bil ma'ruf Al-takhof Tidakkah engkau takut Nam Dari Allah Ta'ala Itu berupa adabnya Berupa siksanya ketika Engkau menyimpang dari Apa jalan yang lurus Dari bimbingan Allah dan Rasulnya Tidakkah engkau takut Dan yang sejenisnya jadi perkara-perkara yang demikian tarekoh cara. Nah, bagaimana dengan bahasa-bahasa yang baik bukan tercaan-tercaan yang menyakiti, nah bukan sangat keras tidak. <clears throat> Ini yang ketiga. Warabiatu, kemudian yang keempat al-man'u bil qahri kakasril malahi wa iraqatil hamri yang keempat adalah mencegah dengan cara paksa. Ini seperti memecah, menghancurkan atau alat musik atau alat permainan. Dalam hal ini adalah mungkin musik, gitar, seruling dan yang sejenisnya. Nah, ini ini dengan cara dihancurkan wa iraqatil hamri membuang khamr ini mungkin tak kalau orang tuanya tahu ya anaknya kok begini perbuatannya minum khamr nam bir ya disimpan dalam lemarinya satu botol atau mungkin lima botol tahu sang ayahnya maka dengan cara dibuang Enam seorang bapak berkewajiban untuk yang kalau mungkar terhadap hal tersebut dengan cara hal yang demikian dengan cara dibuang ketika anaknya mungkin megang megang barang-barang permainan-permainan yang menyimpang dihancurkan Lain ini, seorang bapak yang tanggung jawab ketika anaknya bermaksiat kepada Allah Ta'ala dengan cara agak keras nah kemudian yang kelima at-takhfifu wa tahdidu bidorbi dengan cara menakut-nakuti dengan cara menakut-nakuti dan tahdid menakut-nakuti dengan menakut-nakuti dipukul dan tahdid ini tahdid ya apa tahdid jadi semacam memerintahkan tapi maunya jangan dilakukan biasanya ketika anak kecil ya senangnya kok begitu dilarang naik pohon misalnya manjat pohon orang tuanya tahu kelakuan anak tersebut maunya melarang ya tapi dia kemudian terus terus terus terus terus terus awas nanti kalau naik pohon saya pukul ini maunya apa mengancam, ya. Bahasanya terus terus terus terus terus terus terus. Nah, tapi maunya jangan dilakukan. Ini biasa. Nam, ancaman-ancaman yang lebih keras seandainya dilakukan terus-menerus akan dipukul. Lah ini. Amubasarah. Nam mubasatul darbillahu atau langsung dengan cara dipukul kepadanya hatta yamtani'a amma huwa alaihi sampai dia tersegah dari sesuatu yang dia lakukan. Ini seorang pemimpin, seorang bapak adalah pemimpin keluarga. Anaknya berbuat demikian demikian demikian. Nah ini mungkin berbuat apa? Zina. Maka dalam hal ini anak orang tuanya berhak untuk mengikopnya. Lebih lebih ketika sudah ada negara Islam sudah ditegakkan hukum-hukum Islam, nah akhirnya lebih apa untuk mencambuknya, untuk mengikopnya yang lebih keras. Nah ini. Fahadihil martabatul tahtaju ilal imam duna maqablaha. Maka martabat seperti ini, enam tingkatan yang kelima ini itu butuh nah dilakukan oleh seorang imam tanpa sebelumnya nah tanpa sebelumnya ini yang kelima jadi ini adalah memang betul-betul yang bisa melakukannya dengan cara kekerasan betul-betul kekerasan dipukul di ini di itu dan sebagainya dihancurkan ini adalah berhak-haknya seorang imam kewajiban seorang pemimpin apakah pemimpin keluarga, apakah pemimpin satu negara, apakah pemimpin yang memang kesimpulannya adalah ketika dia punya kekuasaan, ketika dia punya kekuatan. Nah ini seorang apa apa sebuah negara, sebuah negeri. Ada presiden, ada khalifah. Maka di situ ada tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat diskotik, tempat-tempat perjudian. Maka ini adalah kewajiban seorang amir, seorang pemimpin yang harus nam dibumi hanguskan tempat-tempat tersebut. Kewajiban kita mengingkari tapi sebatas nasihat, sebatas mungkin dengan hatinya ketika enggak mampu dengan nasihat ucapan. Di situ ada beberapa orang, laki-laki, perempuan. Nam yang harusnya tugas seorang pemimpin menghancurkan tempat tersebut tapi kok enggak dihancurkan maka kewajiban kita ketika tahu orangnya, mungkin tetangga kita atau mungkin kerabat kita dengan cara nasihati untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Leni. Dan nggak usah kita menghancurkan tempat tersebut. Nam, kenapa? nahur hurbama jarra ila fitnah. Karena nam kadang ya ketika kita mungkin ramai-ramai menggempurnya, kita mengumpulkan kaum muslimin dengan jumlah mungkin 30 orang 50 orang kita bumi hanguskan kita bakar ini akan mengakibatkan apa fitnah nah, akan muncul fitnah-fitnah yang baru akan terjadi kemungkaran-kemungkaran yang baru mungkin bisa terjadi adanya peperangan antara kaum muslimin mereka di dalam perang muslim Nah, dan yang menggempurnya adalah orang orang muslim akhirnya bisa terjadi suatu perlawanan dan akibatnya adalah darah mengalir nah darah mengalir padahal bagaimana hadis menjelaskan darah seorang muslim sangat mahal harganya bahkan kemahalannya lebih berharga daripada Ka'bah. Nah, ini darah seorang muslim seorang saja. Enam, lebih mahal, lebih berharga dari sebuah Ka'bah sehingga dijaga betul darah kaum muslimin ter tersebut. Lah ini wastimrarul ajati salafi alal hisbah alal wilati qati'un bi ismaihim alal istiqna'i an tahfid. Dan terus menerus kebiasaan-kebiasaan para salaf untuk apa? yakni adanya tahapan-tahapan dalam ingkarul mungkar al-hisbah al wilayah qati'un yang memang pasti harus dilakukan bi ijma'ihim dengan ijma' mereka. Jadi apa adanya marhalah marhalah enam itu mereka membiasakan, artinya diterapkan kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Tidak langsung to the point ya tidak langsung apa dengan cara kekerasan langsung tidak. Ini para kebiasaan para salaf dengan cara bertahap. Jadi isma enam orang-orang salaf ketika ingkarul mungkar. <clears throat> Sehingga ketika ada yang menyimpang dalam hal ini dengan cara kekerasan langsung, dengan cara enam mengebom tempat-tempat maksiat itu bukan jalan alu sunnah. Al-istighna an tahfid Fa in qila fa hal tasbut al hisbah lil walad alal walid maka jika dikatakan apakah tetap enam apakah juga berlaku marhalah tersebut pengaturan-pengaturan tersebut bagi seorang anak kepada seorang bapaknya wal abdi nam al sayyid seorang hamba terhadap majikannya wa zaujati al zauj seorang istri kepada seorang suaminya wa ra'iyati al wali dan rakyat jelata terhadap penguasanya Nam apa berlaku marhala-marhala tersebut Nam tingkatan-tingkatan tersebut adanya takrif, adanya nasihat, terus sampai kelima tersebut apakah berlaku bagi mereka? Maka kulna akan dijawab aslul wilayah sabitun lil kul. Nam asal ya. Wilayah. Asal kepemimpinan. Artinya asal dia harus ingkarul mungkar. Ada kewajiban dia memimpin, dia memang apa harus bergerak untuk ingkarul mungkar itu adalah sabit tetap nah hukumnya apa sudah paten nah gak bisa diganggu gugat bagi semua orang likulil likul bagi semua orang lain ini asal ya wilayah asal kewajiban nam al amr bil ma'ruf wa nahi munkar itu adalah hukumnya sabit. Enam bagi siapa saja. Nam, bagi siapa saja. Hatta orang kafir. Nam, hatta orang kafir. Seorang bapak misalnya Nasoro, ya. Hindu misalnya. Anaknya berbuat maksiat, berbuat zina atau judi. Kewajiban seorang bapak harus mengingkari anaknya. Di sini kesialan mereka apa sialnya? Mereka enggak mendapat pahala. 6. Seandainya mereka tinggalkan enggak ngingkari, mereka dapat dosa. Ini serba sial mereka. Ketika ngingkari enggak dapat pahala. Kenapa enggak dapat pahala? Ya karena mereka kafir, belum Islam. Nah ini, ini apa keadaan mereka orang-orang kafir <clears throat> wa qad ratabna lil hisbah nah dan sungguh kami telah memberikan marhalah nam menertibkan urutan-urutan takala adanya apa al amru bil ma'ruf wa nahyil munkar lima tingkatan falil walati min dalik bagi seorang anak dalam perkara tersebut al hisbah bi ta'rif Nah, urutannya adalah ingkar mungkar dengan cara menerangkan, mengenalkan kepada bapaknya. Nah, ini. Ini seorang anak, mungkin orang tuanya ini wah, kok malah minum homer? Gimana orang tuanya kok minum homer? Abi saya atau umi saya. Nah, ini dengan cara at-ta'rif, tsumma bil ma'ad, kemudian menasihati, wan nushi bil latfi, dengan cara lemah lembut kepada bapaknya, kepada ibunya. Walahu minarot batil khamisah dan bagi seorang anak juga enam digunakan yang kelima ayak surah al-ud al-ud wa al-hamra yakni dengan cara memecah botol-botol tempat-tempat maksiat tersebut dan membuangnya khamr wa nahwu dalik dan yang sejenisnya wa hadza tartibu ayat ayasri fil abdi wa zawjah dan ini enam tertib seperti ini juga sepantasnya dilakukan enam bagi seorang budak enam dan istri ketika suami melihat apa istrinya melakukan demikian hendaklah dia mengingkarinya dengan cara membuang dengan cara menghancurkan demikian jika ketika seorang majikan melihat kok budaknya begini begini begini berbuat zina kemudian apa berbuat mukhalafah seorang sayyid, seorang majikannya harus dia mengingkarinya dengan cara seperti ini. Nah, karena mereka mampu. Wa amroiyah, ra'iyah, adapun ra'iyah, ma sultan, adapun rakyat jelata, ya. Seperti kita ini menghadapi pemerintah ya, penguasa. Bagaimana? Fal amru fi asaddu minal walad. Maka perkaranya di dalamnya lebih dasar, lebih berat daripada seorang anak pada bapaknya atau seorang bapak pada anaknya. Ini ini lebih berat. Falaisa mahu illa at-ta'rif wa nus. Dan tidak ada baginya. Nah, enggak ada kekerasan dengan mereka para penguasa. Nah, enggak ada menghancurkan-menghancurkan tempat-tempat mereka, tidak. Kecuali Nam kita sekedar takrif dan nus nasihati, mengenalkan kepada mereka nam dengan cara lemah lembut, bukan dengan cara demo-demo, nam unjuk rasa dan yang sejenisnya dari perkara-perkara yang menyimpang. <clears throat> Baik. Ini yang bisa kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah anta wa atubu